pembahasan yang kemarin tentang masalah bayan junudil qalbi keterangan daripada anggota-anggotanya hati, pasukan-pasukannya hati. Fa amma junuduhu al mushahidu bil ain fahuwal yadu war rijlu wal ainu wal udhunu wal lisan وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة فإن جميعها خادمة للقلب ومسخرة له فهو المتصرف فيها والمردد لها وقد khuliqat majbulatan ala ta'ah til qalbi la tastati'u lahu khilafa wala alaihi tamarruda fa idza amara al aina bil infitahi infatahat wa idza amara ar rijla bil harakati taharrakat wa idza amara al lisana bil kalami wa jazamal hukma bihi takallam wa kadza sairu wa tasakhurul a'dha'i wal hawasi lil qalbi yushbihu min wajhin tasakhural malaikati lillahi ta'ala fa innahum majbuluna 'ala ta'ah la yastati'una lahu khilafah bal la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa inna ma yaftariqani fi syai'in wa huwa annal malaikata alaihimus salam alimatun bi ta'atiha wa imtithaliha wal ajfanu tuti'ul qalba fil infitahi wal intibaqi ala sabili tasghiri wala khabara laha min nafsiha wa min ta'atiha lil qalbi innama iftaqara al qalbu ila hadhihi al junudi min jun min haitsu iftiqaruhu ila al markabi wazad li safarihi alladhi li ajlihi khuliq waqad qad khuliqat majbulatan ala ta'atil qalbi dan telah benar-benar diciptakan untuk taat atas hati la tastati'u tidak bisa lahu khilafa untuknya anggota junud tadi itu menolak membelakangi hati dan tidak bisa untuk bermalas-malasan mengikuti hati fa idza amaral aina bil infitah maka jika memerintahkan hati kepada mata bil infitah untuk membuka infatahat maka terbukalah mata Wa idza amara rijla dan jika memerintahkan itu hati kepada ar-rijlah kaki bil harokah dengan bergerak atau berjalan taharokat maka berjalanlah itu kaki. Wa idza amara lisana dan jika memerintahkan hati kepada lisan mulut bil kalami dengan berbicara wa jazamal hukma fi bihi dan memastikan hati untuk memerintahkan mulut berbicara takal lama maka itu mulut akan berbicara sesuai dengan apa yang ada di hati wa kadza sairul a'dha dan begitulah seluruh anggota badan manusia sesuai dengan apa yang ada di hatinya anggota badan akan berbuat watazakhurul a'dha'i dan memerintahkan anggota badan wal hawasi dan juga seluruh yang ada di dalam badan lil qalbi untuk hati yusbihu min wajhi tasakhurul malaikah seperti sama dengan mirip apa yang dilakukan oleh para malaikat fa innahum maka sesungguhnya malaikat majbuluna ala ta'ah diberikan ketetapan untuk taat. Malaikat itu taat seperti anggota badan tadi itu taat kepada hati. Jadi anggota badan ini enggak ber, nggak berlawanan dengan hati, patuh kepada hati anggota badan manusia ini. Sama dengan malaikat patuh dengan perintahnya yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat kalau manusia apa kata hati? hati dilihat yang kemarin saya terangkan bersambung kepada Allah berarti hatinya penuh dengan perintah Allah hati nggak bersambung dengan Allah berarti hatinya bersambung dengan syahwat dengan setan ya berarti akan anggota badannya menjalankan sesuai dengan keinginan setan intinya dua-dua sama-sama patuh sama-sama nurut La yastati'una lahu khilafa dan anggota badan itu enggak mampu, eh, eh, malaikat itu enggak mampu untuk menolak perintah Allah. Bal la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan malaikat Allah itu enggak ada yang bermaksiat kepada Allah atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan malaikat Allah itu melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah taat total sudah. Gak ada sama sekali malaikat itu berontak nggak no. Gak ada ceritanya malaikat itu capek dengan perintah Allah nggak ada. Males dengan perintah Allah nggak ada. Yang ia malaikat itu ya wis taat patuh kepada Allah. nama yuk yu'marun. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yaftariqani fi syai' Cuma kalau tadi itu apa namanya anggota badan manusia itu taat kepada hati, nggak mungkin. Badan ini nggak mungkin nggak taat sama hati. Badan itu pasti taat. Kalau hati nggak mau nggak nggak syahwat untuk melihat. Anda misalnya ada kupu-kupu misalnya. Anda syahwat untuk melihat, artinya kepingin untuk melihat kupu-kupu, mata yang lihat kupu. Untuk memuaskan hati, tapi jauh, <coughs> tapi begitu juga kalau kita hati kita nggak kepingin. Misalnya ada kupu lewat juga, tapi kita nggak kepingin ngelihat, ya mata nggak ngelihat. Karena mata ini sesuai dengan perintah hati. Anda nggak kepingin pergi ke Surabaya, ya kaki Anda nggak nggak jalan. Anda nggak kepingin ngambil itu, ya tangan Anda nggak bergerak. Tapi kalau Anda kepingin tangan bergerak, anda kepingin pergi, kaki berjalan dan lain sebagainya. Intinya anggota badan kita ini sesuai dengan taat kepada hati kita. Perintahnya itu ada di hati. Hmm? Sama dengan malaikat. Malaikat itu taat, perintahnya ada di hadapan Allah. Perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya antara taatnya anggota badan dengan taatnya malaikat itu ada satu perbedaannya. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan ketaatannya malaikat dengan ketaatannya anggota badan itu wahwa annal malaikah alaihi musallatu wassalam alimah bita'atiha wa imtithaliha. Kalau malaikat itu tahu, ngerti bahwasanya dia diciptakan untuk taat melakukan kebaikan. Itu aja. Jadi kalau malaikat itu wis ngerti Memang diciptakan oleh Allah malaikat itu untuk taat. Jadi kalau malaikat sudah tahu taat, apa taatnya? Taatnya hanya kepada Allah. Itu malaikat. Tapi kalau anggota badan kita ini nggak tahu kalau nggak nggak apa dia nggak tahu kalau diciptakan untuk taat nggak tahu dia. Jadi tidak tahu bahwasanya dia itu anggota badan kita ini tidak tahu kalau anggota badan kita ini diciptakan untuk taat. Kenapa? Karena perintah hati kita ini berbolak-balik. Sumiyal qalbu li'annau syari'ut taqallub. Dikasih nama hati karena hati ini cepat berbolak-balik. Hati ini cepat berbolak-balik. Jadi malaikat ini nggak tahu. <coughs> eh bukan malaikat, anggota badan. <coughs> Jadi anggota badan kita ini nggak tahu, bingung anggota badan ini. Jadi anggota badan kita ini bingung. Kadang disuruh taat kepada Allah. Tangan ini kadang disuruh berbuat baik, kadang disuruh berbuat jahat. Kaki kadang disuruh berbuat baik, kadang disuruh berbuat jahat. Kadang kaki disuruh berjalan, kadang nggak disuruh berjalan. Kadang disuruh makan, kadang nggak disuruh makan. Ini semua apa kata nafsu kita. Tapi kalau perintahnya Allah, tetap perintahnya Allah. Anda sholat lima waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada perubahan mulai bisa sampai ini. Itu sudah perintahnya Allah. Malaikat tugasnya kamu mencabut nyawa. Bendino mili nyawane wong dok. Malaikat kamu tugasnya uh, apa namanya ngatur hujan. Urusannya banyu dok. Eh. Malaikat kamu tugasnya bagi rizki Urusannya rizki saja Gak ada yang bermaksiat kepada Allah Gak ada yang melanggar Mereka tahu Diciptakan untuk taat kepada Allah Tapi kalau anggota badan ini apa? Bingung Bingung anggota badan kita ini bingung Bingungnya apa? Ngeliat pemimpinnya ini Kemana arahnya Oleh karena itu mari kita arahkan Hati kita ini mari kita arahkan kepada Allah Kita masukkan lagi ke alamnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbuai, jangan apa namanya uh, termakan dengan propaganda-propaganda yang dapat melupakan hati Anda kepada Allah. <coughs> Karena semakin hati kita ini lupa kepada Allah, berarti hati kita semakin keras. Dan orang yang lupa kepada Allah itu bisa dilihat dari perbuatannya. Biasanya perbuatannya itu elek-elek, perbuatannya berbuat jahat. Oleh karena itu nggak ada ceritanya ya. nggak ada ceritanya orang yang ngomong, "Wah, aku gak popo, masih kelakonan kuelek. Biar saja perbuatan saya jelek, tapi hati saya bagus kok." nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena ad-dhahir tadullu 'alal batin. Yang Anda lakukan itu menunjukkan isi hati Anda. nggak mungkin ada orang baik berbuat jahat, nggak mungkin ada orang jahat berbuat baik. Kenapa? Karena anggota badan itu apa kata hati? Apa kata hati? Jadi tidak ada ceritanya begitu itu. Pak apa masih ya, awak tidak sholat sing penting kan hati ini ya. Loh. Ya gak ngaji kan berarti. Berarti nggak tahu kamu bahwasanya anggota badan ini berjalannya apa kata hati. Wes Gak popo masih apa cangkemku ngomongnya lek ngerasani uang yang penting hatiku ndak ono apa-apa. Lu ndak bisa begitu. Kenapa? Karena mulut ini akan tergerak, akan bergerak apa kata hati. Kalau hati kita ini jelek ya mulutnya akan bicara jelek. Kalau mata kita apa hati kita jelek, mata kita melihat yang jelek. Kalau hati kita jelek, kaki kita jelek. Coba kita bayangkan. Kalau hati kita baik, orang yang hatinya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikai elek gak gelem kenapa hatinya yang nolak hatinya yang nolak oleh karena itu manusia apa kata hati ya jangan jangan jangan apa namanya jangan anu jangan membolak balikkan fakta gak apa-apa masih awak koyok ngene sing penting hati ini ya lo gak bisa seperti itu ya karena anggota badan manusia itu apa kata hatinya karena anggota badan kita itu berjalan sesuai dengan yang ada di dalam hati. Hati kita baik, perlakuan kita akan baik, ucapan kita baik, pandangan kita baik, tangan kita, kaki kita, semuanya baik. Apa kata hati? Hati kita jelek, mata kita jelek. Delok barang sing haram. Tangan digunakan untuk haram, kaki digunakan untuk haram. Kenapa? Ya karena intinya satu, karena intinya hatinya jelek. Hatinya inti itu perlu ditandani dulu. Perlu dibetulkan dulu hmm? biar menjadi hati yang hati yang baik wal ajfanu tuti'ul galba fil infitah wal intibak ala sabili taskhir la khabara laha min nafsiha min ta'atiha lil galbi mata contohnya ini nggak tahu kalau mata ini eh, mau apa harus taat kepada hati nggak tahu kenapa karena tidak ada sifat ketetapan dari hati Hati kepingin buka mata, ya matanya buka. Hati kepingin ah, tak merem, ya merem. Begitu. Apa katanya hati? Dia nggak tahu. Tak lain dengan malaikat. Kalau malaikat melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada perubahan dan malaikat itu tahu kalau diciptakan untuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna maftaqaral qalbu ila hadhil junud min haitsu iftiqaruhu ilal markab hati ini tadi yang saya sebutkan hati ini pemimpinnya badan ini tadi hati adalah pemimpinnya badan ini butuh kepada anggota badan seperti seperti apa seperti orang yang butuh dengan kendaraan untuk berjalan saya ini mau ke Jakarta ya kamu butuh kendaraan untuk ke Jakarta saya mau ke Probolinggo ya kamu butuh kendaraan lah kalau kita duduk di sini tok kerentek. Aduh, aku kepingin nang Surabaya aku. Lungguh tok. Eh. Balen-balen mana kepingin nang Surabaya aku. Kepingin nang Surabaya aku. Kepingin nang Surabaya. Ya pancet tok. Gak nang Surabaya Surabaya. Kenapa? Gak ada kendaraannya. Ente butuh kendaraan kalau mau pergi. Saya mau ke sini. Ya ente butuh kendaraan untuk ke situ. Minimal pakai kaki jalan itu minimal Lek lo ke Pinang Jakarta ku. Pinang Jakarta, cuma duduknya di sini dok. Yo Jakarta ke tempe nih ku <laughs> Ndak sampai ndak ke Jakarta, ndak sampai nang Kalibata, ya kali ke nih <laughs> yo. Gitu aja sudah. Oleh karena itu, butuh kendaraan. Hati itu apa namanya? Hati manusia ini ke, ter, kepada anggota badan itu seperti orang yang butuh kepada kendaraan. Hati-hati ini butuh kepada anggota badan. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan hajatnya hati. Dan nek sampean batin tok, ah, aku batin. Buh, enak sego soto iki. Wambik dikeceri, ya apa jenenge? Uh, jeruk, uh kayak bawang goreng, dibuatin tok. Gak diotek-otek, tangannya gak ngambil-ngambil. Ya tidak terasa nasi sotonya. Ente kalau kepingin makan nasi soto, kepingin soto dimakan. Hati kepingin, tangan ngambil, dimakan. Keroso soto nih. Begitu. Hah? Hati ini perlu untuk perlu kendaraan. Untuk apa? Untuk menyampaikan hajatnya hati. Wazat dan hati kalau sudah ada kendaraannya butuh butuh bensin. butuh bensin. Jadi hati ini selain butuh kendaraan, butuh ben, butuh bensin atau butuh bekal. Anda punya kepingin ke Surabaya, punya mobil naik di mobil, cuma motorin dana bensin nih, diinjak, injak kasih, <laughs> ya nggak pelaku barang dana bensin nih diincak di starter, diincak di starter. Kok gak melaku-melaku? Lah iya mesti bensin bensinnya belum diisi. Atau Anda mau naik bis perlu bekal, apa bekalnya? Duit. Anda naik bis, bayar karcis. Itu kan untuk ongkos bensin. Sampai berarti yang dibutuhkan oleh hati itu dua. Yang pertama kendaraan, yang kedua adalah bekal. Hah? Orang itu kalau mau menyampaikan hajatnya, kalau mau nyampaikan hajatnya yang dibutuhkan itu dua perkara. Yang pertama butuh kendaraan, yang kedua butuh bekal. Apa saja itu butuh. Hmm? Hati juga begitu. Hati butuh kendaraan dan hati butuh bekal. Apa sekarang kendaraannya hati? Kendaraannya hati adalah anggota badan kita. Ini kendaraannya hati. Kendaraannya hati adalah anggota badan kita. Disebutkan di sini wahwa safar ilallahi subhanahu wa ta'ala Kalau hati perginya kepada Allah Kalau anggota badan terserah mau pergi kemana Tapi kalau hati ini untuk pergi kepada Allah Dia membutuhkan dua Yaitu tadi bad, apa namanya kendaraan dan bekal Pergi ini ada dua ya di sini disebutkan bisa pergi untuk taat kepada Allah, bisa pergi untuk maksiat kepada Allah. Terserah. Hati kita ini terserah. Mau diajak pergi taat kepada Allah, ya wis butuh nih mang, butuh kendaraan nabi butuh bekal. Hati mau dijak maksiat kepada Allah, butuh kendaraan, butuh bekal. Apa kendaraannya hati? Anggota badan. Anggota badan ini kendaraannya hati Dijak baik berarti menyampaikan kita kepada Allah Anggota badan kita kita ajak untuk berbuat jelek Berarti sama dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau untuk safar ilallah yang di sini dibahas oleh Imam Ghazali menceritakan yang kebaikan ya. Kalau untuk safar ilallah, kalau hati Anda ini kepingin berangkat nyambung kepada Allah, ini caranya. Yang pertama qat'ul manazil ila liqa'ih fali ajlihi khuliqatil galbu. Memutuskan segala tempat-tempat yang diharapkan hanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap-harap itu Allah. Yang diangen-angen Allah. Anda ini kalau kepin hatinya sampai kepada Allah, sing diangen-angen itu harus Allah Subhanahu wa taala, jangan ngangen-ngangen lainnya. Jangan kepingin lainnya. Aku belajar jadi tadi wong alim cek diregani ambek wong, aku jadi pinter, aku jadi nanti taruh belakang itu. Sekarang satu tok niatnya Anda apa? kepingin ya Allah saya punya ilmu agar mendapatkan derajat yang tinggi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu aja saya sholat kepingin ketemu dengan Allah mendapatkan ridhonya Allah ibadah juga begitu besok sing lain lainnya sudah dan itu kontrolnya ada di dalam hati yang punya angen-angen yang punya kepingin itu hati Hah? oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak cipta jin dan manusia illa budun kecuali untuk beribadah. Lah yang beribadah ini apanya? Hatinya. Yang beribadah ini hatinya. Oh, tangan ini bukan ibadah ini. Tangan ini kan hanya kendaraannya hati. Hati kepingin ibadah, tangan sing ngenterno. Allahu Akbar, keker melok ruku. Allahu Akbar, iktidal sami Allah sujud. Ini kan hanya menyesuaikan perintah hati saja. Hmm? Oleh karena itu yang dimaksud dengan intisari ibadah itu adalah di dalam hati. Intisari ibadah itu apa kata hati? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak nyiptakan jin dan manusia untuk hanya saja untuk beribadah kepada Allah. Berarti Allah ini enggak nyiptakan hati Anda Allah nggak ngasih hati kepada anda kecuali hati itu sebetulnya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama markabuhu al badan. Hah? kendaraannya hati ini adalah badan. Wazaduhu dan bekalnya hati, bensinnya kalau tadi saya ibaratkan mobil pakai bensin, bekalnya hati adalah al ilmu. Ilmu ini bekalnya hati. Kalau ilmu, kalau hati nggak ada ilmu, lah kosong malian. Nggak bisa sampai kepada Allah, oh, nggak ada ilmunya hatinya. Hati yang kosong dari ilmu itu adalah hati yang gelap dari cahayanya Allah. Hati yang kosong dari ilmu itu hati yang gelap daripada cahayanya Allah. Pernah saya baca satu kitab, cuma lupa kitabnya, kitab itu kitab apa. Eh, di kitab itu disebutkan begini, Coba Anda bayangkan bagaimana kalau ada orang sakit tidak dikasih makan tiga hari. Orang sakit tidak dikasih makan tiga hari. Ya pasti mati. Bukan pasti mati ya. 90% mati. Wis loro tidak dikasih makan tiga hari aja. Tidak usah satu minggu. Imtana anil akli wa syurbi. Dicegah, tidak makan, tidak minum tiga hari. Pas dia dalam keadaan sakit kalau kita sehat aja nggak makan nggak minum tiga hari ya mungkin mungkin ya bisa istirahat tadi itu is. Apalagi sakit, udah sakit nggak makan nggak minum tiga hari ya insya Allah cepet cepet sudah cepet lang balik meninggal banyak matinya. Dan coba bayangkan hati kita inilah hati kita yang sakit ya apa sih ciri-cirinya hati loroi Ndak ibib, hatiku ndak loro. Lho nih ndak cekot-cekot lek loro hati. Ya lek loro untu. Kalau sakit gigi terasa, Pak, cekot-cekot. Sakit kuku, cantengan kerosok Sakit perut terasa. Kalau sakit hati ndak, cuma ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya apa sakit hati tanda-tandanya? Tanda-tandanya sakit hati coba lek digawe sholat keroso ndak sholat deh, Ndak keroso. Aku lek sholat kerasa apa sampe nek sholat, Ndak. E. Tidak kerasa enak ya, tidak Lek ngaji tidak ya. Terawih tidak ya. Pengajian tidak kerasa apa-apa, biasa ini kudok Oh, ya wis, berarti hati hatimu Tidak bisa iso no. Kenapa? Karena orang yang sakit itu tidak bisa merasakan dengan baik. Nah, kalau hati itu sakit, hati kita ini sakit. Sombong, riak, ujub, kibir, itu semua penyakit-penyakit hati. Lah, Hati kita sakit coba bayangkan tiga hari nggak kemasukan ilmu. Nah, wong loro gak kelebon ilmu dulu endina iku iso mati. hati yang sakit nggak kemasukan ilmu tiga hari. Ya apa nasibe? Seminggu nggak tahu ngaji belas. Seminggu nggak pernah baca Quran belas. Seminggu nggak tahu melok pengajian belas, nggak tahu ngurungokno ceramah belas lo berarti hati ini nggak dikasih makan. nanti hati ini nggak dikasih makan. Ya loro. Nah, kalau sakit mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya. Ya sudah. di no dak keroso. Dinasehati dak rumongso. Ya begitu. Sampai kadang-kadang di no ambil masalah kematian. Wis duduk diceramai masalah kematian. Bukan diceramai kematian, didodono orang mati sama Allah. Kafabil mauti wa'idho, Cukup bagi kalian dengan kematian itu nasihat. Kadang-kadang yang mati bukan orang jauh. Kadang-kadang yang meninggal ini bukan tetangganya, keluarganya sendiri. Meninggal dunia lah. Lah uwes ya. Ah. Dulu punya orang tua, sekarang orang tuanya sudah tidak ada. Dulu punya saudara, saudaranya sudah ada yang meninggal. Dulu punya ini, sekarang ini tidak ada. Loh, ini teguran dari Allah. Nguni ku gak sadar. Nguni ku gak sadar. Gitu itu masih gak sadar sama sekali. Kadang-kadang mekol orang mati ya. Ayo coba lihat aja. Mekol orang mati lah, mekol orang mati. La ilaha illallah la ilah. Sing mekol itu gak sadar, Pak. Ugal-ugalan kadang-kadang. Ini sing dipekol ini orang mati nih. Bukan mekol orang hidup, orang mati mau dikubur. Lo kita ini akan dipekul juga. iku ambil pelayon kadang-kadang. Kadang-kadang ambil rokokan sih. Ini ngangkat. Ya Allah, rokok ono gak apa-apa, karepmu kon. Tapi engkok lah. Nanti dulu lah, khusuk sedikit lah. Tenang sedikit lah. Mau sore ngubur wong mati. Kadang-kadang ambil si cekakaan, si guyonan, si apa. Ini di kuburan. Sebentar lagi kita akan seperti ini nih. Tidak sadar. Coba dipikir, lah nek sing misal sing ngangkat iku mang ya, yang ngangkat ambek guyung-guyung ngangkat jenazah tadi itu. Misal lek mati dikongon milih, sampai lek mati kepingin diar, diangkat ambek arek sing ngangkat-ngangkat arek sing ugal-ugalan apa kepingin diangkat sama orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang baik, orang-orang yang ibadah. Ya pasti arep-arepane kepinginnya ya Allah, mantar muga meneh aku dicekel ambek wong sing apik-apik, disolati ambek orang sing bagus-bagus. Didongak nambah orang kepingin dapat barokahnya. Ini sudah akhir penentuan mau masuk kubur. Nah, oleh karena itu itu hati yang mati itu saya katakan ciri-ciri hati yang mati sampai diiling nombek kematian tidak ingat orang hadirin. Saya ini waktu mondok di Hadramut kalau ada orang mati tak lihat di Hadramut itu kalau ada orang mati wah 100% bukan ada 1000% bertolak belakang dengan Indonesia berarti. Kalau ngangkat orang mati, Allah. Di Hadramut itu kalau ngangkat orang mati, semuanya itu baris semuanya. Yang ngiringi, yang ngiringi orang mati itu sunnahnya di depan bukan di belakang. Mengikuti mengantarkan orang mati ini sunnahnya di di depan di depannya jenazah bukan di belakangnya jenazah sunnahnya begitu jadi di belakang itu jenazah berarti orang-orang itu habaibnya dan ulamanya itu kalau di Hadramut ini itu kalau ada mati ngenterkan kan kuburan itu jalan semuanya jalan bareng-bareng soft lagi soft lagi soft paling depan itu ulama yang sepuh-sepuh soft lagi yang agak muda terus begitu dengan pacuan jubahnya, dengan imamannya. Setelah itu masyarakat di belakangnya. Masya Allah. Setelah itu paling belakang jenazahnya diangkat. Lu yo ya, oh pun nasibnya jenazah cik seneng jenazah itu tadi. Satu pun tidak ada yang ngomong-ngomongan semuanya sambil bertahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la jalan tuh kompak begitu. Ini memang ngangkat orang mati ini berarti. Tidak ada kata-kata guyon sama sekali. Kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, Allah, tidak jarang orang-orang itu yang nangis-nangis. Masya Allah didoakan dengan begitu. Nasibnya orang yang mati tadi itu nikmat sekali kalau di sana. Coba kalau di sini, <laughs> ya Allah. Dulu kalau adzan dikubur itu loh. Kalau ngadani jenazah dikubur itu kadang-kadang sampai tidak kuat, sampai pingsan-pingsan, sampai nangis-nangis. <coughs> Sekarang kalau ada orang mati, ada di jero kubur pernah keluarganya ada yang meninggal. Ono dulu rising ngadani guyu Pak. Tengah-tengah adzan guyu ning jero kubur. Iki ngadani kupinge wong mati kok. Allahu Akbar. Allah. Dikedulinan adzane. Subhanallah. Entek bisa akal kuwi. iso ngamuk, ya ndak iso tak tegur, ndak iso apa. Sudah habis sudah akal saya sudah. Mau tak tegur kita tegur coro yo. Ya lah wong ngandani mayit ya. Iso guyu disuruh kubur nanti tamu coro yo ya apa tak ya, ya Allah habis sudah tidak ada pikiran nah inilah Hah? jangan sampai hati kita itu seperti itu itu terlalu keras sudah hatinya nah, oleh karena itu mari hati kita ini kita kasih makan karena hati tadi butuh butuh badan untuk menyampaikan keperluan hajatnya kita hati kepingin apa namanya kepingin sesuatu tangan yang bergerak kepingin ngelihat mata yang terbuka hati dikasih bensin ojo dikongkon tok mata melek melek tangan bergerak bergerak kaki berjalan berjalan bensinnya bensinnya apa ilmu nah, cari ilmu seperti ini ini bensin bensin hati <coughs> terakhir wa innamal asbab Allah tuzilhu ila zat wa tumakkinuhu minat tazawwudi minhu huwal amalu soleh Ah, Termasuk daripada sebab-sebab yang menyampaikan hati kita kepada bekal untuk tetapnya kita daripada bekal kebaikan untuk pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalus soleh melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh yang baik melakukan perbuatan yang yang baik ini penting perbuatan baik ini berbuat baik lah Aku gak iso berlaku berbuat baik. Lek gak iso peksok-peksok no, engkau lah iso. Berbuat baik ini penting sekali. Lah besok, oh besok Abi Badi, Badi ya nanti kalau pertemuan saya lagi akan saya ceritakan bagaimana caranya hati itu bisa sampai kepada Allah. Yang pertama adalah memutuskan hubungan dengan dunia. Kita hidup di dunia, tapi kita harus putus hubungan dengan dunia. Ini cara nanti ada caranya ada triknya bagaimana orang-orang tua kita terdahulu mereka hidup di dunia tapi mereka nggak cinta dengan dunia mereka cari dunia tapi mereka hati apa hati mereka nggak ada isinya dengan dunia nanti tak kasih permisalan-permisalan saya kasih contoh-contoh bagaimana orang-orang soleh kita terdahulu yang mereka hidup di dunia tapi mereka hatinya sama sekali tidak terpaut dengan dengan dunia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bisa benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.